Apakah ia tetap pada satu orang guru dan belajar darinya? Atau dia pergi ke beberapa tempat dan belajar kepada banyak guru dan ulama? sang anak murid daripada imam besar. Bapak beliau adalah imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Sang anak berkata kepada bapaknya, wahai bapak, mana yang lebih baik? Saya belajar satu orang guru, bapak beliau imam ini. Saya belajar kepada beliau antum aja kepada bapak saja sendiri, atau saya keliling belajar kepada beberapa orang guru melakukan perjalanan menuntut ilmu. Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Kata beliau, hendaklah seseorang pergi dan belajar kepada para ulama di negeri Kufah. Kemudian ulama di negeri Basrah. Ulama di Mekah dan ulama di Madinah. Dan bergaul dengan banyak ulama dari beberapa negeri serta belajar dari mereka. Masyarakat muslimin karena para ulama Allah terangkan perjalanan seseorang menuntut ilmu itu di sana terdapat keberkahan yang kita berharap keberkahan inilah yang menjadi nilai buat ilmu yang kita tuntut. kadang kita melihat diri kita sendiri telah belajar, telah membaca banyak buku tapi yang kita amalkan sangat sedikit menunjukkan keberkahan ilmu kita juga sedikit. Kita berharap keberkahan itu datang dengan kita berjalan, menempuh perjalanan yang susah dalam menuntut ilmu. Dan itulah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Para sahabat melakukan perjalanan yang jauh demi mencari satu hadis saja. Mereka berharap keberkahan umur, keberkahan usia. Karena perjalanan yang kita tempuh tersebut ialah sebaik-baiknya perjalanan dalam hidup kita di samping perjalanan-perjalanan lainnya. Dalam pekan ini saja contohnya. Kalau kita ingat-ingat langkah saya yang diberkahi oleh Allah mana saja. Di antaranya langkah saya ke masjid sama langkah saya pergi menuntut ilmu. Adapun langkah-langkah lainnya Allah a'lam. Makanya masyur muslimin kita berharap letihnya kita, kita lelahnya kita dalam menuntut ilmu dia menjadi saksi nanti di hadapan Allah di saat kita dihisab di hadapannya. Al-Imam Ibnu Mandah, imam yang terkenal yang memiliki nama Muhammad ibn Ishaq Ibnu Mandah, beliau memulai rihlah perjalanan menuntut ilmu di saat beliau berusia 20 tahun. Dan beliau pulang ke negerinya selesai menuntut ilmu di saat berusia 65 tahun. Berarti 45 tahun beliau berjalan mencari ilmu. Berjalan mencari ilmu. Setelah 65 tahun barulah beliau pulang, beliau menikah dan dikaruniakan banyak anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka para ulama menuntut ilmu itu enggak setengah-setengah masyarakat muslimin Gak seperti kita Nuntut ilmu cuma sampingan Nuntut ilmu cuma pada waktu tertentu-tertentu saja Mereka tidak Mereka ingat dengan pepatah atau nasihat yang mengatakan Il, Al-ilmu Lau a'taitahu kullak Yu'tika ba'dah Ilmu Ilmu ini Kalau seandainya kau berikan kepadanya seluruh dirimu Seluruh jerih payah kita, seluruh usaha kita, seluruh kelelahan kita, kita berikan untuk mendapatkan ilmu. Lam yu'tika illa ba'd. Maka ilmu tidak akan memberikan kepadamu kecuali cuma setengahnya saja. Jadi kalau sepanjang hayat kita menuntut ilmu, maka kita baru dapat setengah ilmu. Gimana kalau seandainya kita menuntut ilmunya setengah-setengah? Maka apa dapat yang kita dapat dari ilmu? أبو حاتم الرازي أبو حاتم الرازي سؤال أهل الحديث سؤال أهل الحديث تركناه سؤال يمكن تركناه لأن أبو حاتم الرازي dalam ilmu hadis maka hidupnya belum mencium علم الحديث أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى Beliau berkata, saya di awal-awal melakukan perjalanan menuntut ilmu, saya menghitungnya. Di awal-awal perjalanan, beliau menghitung apa yang beliau hitung, jarak yang beliau tempuh. Perjalanan pertama saya itu tujuh tahun namanya. Saya mencoba menghitung jarak yang saya tempuh sehingga hitungan saya tersebut sampai kepada seribu farsah. Seribu farsah. Dan setelah lewat daripada seribu farsah, saya tidak hitung lagi. Malas saya hitungnya, Capean, ngapain juga itu Setelah seribu farsah, saya tidak menghitungnya lagi. Ma'asyarul muslimin, tahukah kita berapa jarak seribu farsah tersebut? Seribu farsah ma'asyarul muslimin kurang lebih lima ribu kilometer. Lima ribu dari mana ke mana? Dari sini ke Jakarta berapa? Baru cuma 1000. Kurang lebih. Seribu. Saya ngitung kilometer ke Jawa Tengah itu 1214 kilo di kampung mertua saya 1214 kilo Jakarta kurang lebih 1000 kilo 900an ini 5000 kilometer perjalanan yang beliau tempuh dalam menuntut ilmu dan yang lebih ajaibnya perjalanan tersebut beliau lakukan dengan berjalan kaki beliau lakukan dengan berjalan kaki. Itu dia awal-awal. Setelah sampai seribu fakta, saya nggak menghitungnya lagi. Masyarakat muslimin, ini sebab keberkahan datang tercurah pada mereka. Karena mereka mengalami kesusahan dalam menuntut ilmu. Karena kesabaran mereka menghadapi rintangan dalam menuntut ilmu. Maka ilmu yang mereka dapatkan berubah menjadi amanah. Ilmu yang mereka tuntut lahir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mereka perjuangkan untuk mendapatkannya diterima dan dimanfaatkan oleh generasi-generasi setelah mereka. Menjadi amal jariah mereka. Maka saya kembali mengingatkan kepada perkataan salah seorang ulama yang telah kita sampaikan pada pertemuan Ahad yang lalu, al-ilmu huwa waladuka al-mukhallad. Ilmu adalah anakmu yang kekal. Inventaris yang abadi. Itulah ilmu. Jadi inventaris itu bukan apa yang kita simpan-simpan kemudian menumpuk-numpuk. Tidak. Tapi ilmu. Di saat ilmu kita tuntut makin banyak maka makin banyak inventaris kita. Di saat kita menyampaikannya, di saat diamalkan oleh orang lain, maka di saat kita telah meninggal dunia, amal daripada ilmu tersebut, manfaat daripada ilmu tersebut, ilmu yang kita ajarkan tersebut tetap diamalkan oleh generasi-generasi setelah kita. Maka ilmu adalah inventaris yang termahal. Maka berjuanglah masyarakat muslimin untuk mengumpulkan inventaris kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke kajian kita yaitu kajian tafsir pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita telah sampai kepada ayat yang ke-43 dari surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat yang ke-43. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan ilmu buat kita masyarakat muslimin karena ini kajian e, tafsir kita kurang lebih sudah 9 hampir 10 tahun. 10 tahun dan kita baru sampai kepada surat Al-Maidah. Juz yang keberapa ini? Hah? Berapa? Juz yang ke-6 habis ke-6 9 tahun 10 tahun berarti 10 tahun lagi kalau dihitung itu baru 12 10 tahunnya lagi jus 18 masih ada usia kita 20 tahun ke depan oh. 10 tahunnya lagi semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah ilmu bagi kita maka masyarakat muslimin belajar jangan bosan untuk ilmu di saat kita sudah tua, jadilah orang yang tua dengan kaya ilmu. Di saat kita duduk, kalau bapak mungkin yang PNS kemudian pensiun, alangkah indahnya hari-hari pensiunnya dengan membuka buku, membuka lembaran-lembaran kajian yang pernah dia mengkajinya. Masya Allah. Maka dia merasakan hari-hari pensiunnya dengan keindahan, keindahan ilmu. Kenal kepada Allah Subhanahu SWT. Kenal kepada Allah Subhanahu SWT. Baiklah masyarakat muslimin, kita lanjutkan ayat yang ke-44 dari surat Al-Maidah. Dalam Al-Quran terjemahan yang ada di masjid kita halaman 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udhu billahi minasyaitonir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Kita artikan secara perkata dan kita lihat terjemahan yang ada di masjid kita untuk kita bisa memandingkan makna umum terjemahan bebas dengan terjemahan secara perkataan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna at-Taurat." Sungguhnya kami telah menurunkan Taurat, kitab Taurat. Kitab Taurat kepada Nabi siapa ma'asyar muslimin? Nabi Musa. Sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat fiha hudan wa Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Yahkumu biha an-nabiyyun alladziina aslamu lilladziina hadu. Yang mana berhukum dengannya yaitu dengan kitab Taurat tersebut An-Nabiyun para nabi. Para nabi yang telah berserah diri kepada Allah. Lilladina hadu untuk memberikan keputusan kepada orang-orang Yahudi. Warabbaniyuna wal ahbar dan berhukum dengannya juga para rabbani para ulama wal ahbar dan para pendeta-pendeta mereka. Bimastuhfidu min kitabillah. Dengan disebabkan mereka diperintahkan untuk menjaga kitab Allah, memelihara kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada dan mereka atasnya menjadi saksi. Fala Janganlah kalian takut kepada manusia dan takutlah kepadaku. Wala tashtaru biayati thamanan qalila. Dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan faulaika humul kafirun maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah di awal ayat ini kita memaham kita paham bahwasanya Allah berbicara mengenai kitab Taurat mengenai suatu umat yang diturunkan kepada mereka kitab Allah. Berarti bukan bukan pembicaraan berawal kepada umat Nabi Muhammad SAW. Perhatikan ini, karena saya akan menarik nanti di ujungnya. Sungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk. Di dalamnya terdapat petunjuk. dan nur. Di dalamnya terdapat cahaya. Yahkumu bihan nabiyun. Yang mana kita Taurat tersebut para nabi para rahib, para ulama, pengikut daripada Nabi Musa yang dimaksud di sini bukan yang lainnya, bukan agama lain, tidak, tapi agama pengikut Nabi Musa, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhukum dengan kitab Taurat tersebut. Siapa yang mereka hukumi? Yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Jadi seluruh permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan mereka rujuk, mereka kembali kepada kitab Taurat. Karena kitab Taurat tersebut adalah kitab yang mereka diberikan kepada mereka. firu min kitabillah wa kanu ma'alihi syuhada. Yang mana mereka yang mana mereka diberikan amanah untuk menjaga kitabullah tersebut, menjaga kitab Taurat tersebut. Makanya ma'asyiral muslimin, jadi mereka dahulu diturunkan kitab Taurat dan umat-umat sebelumnya diturunkan kitab dan kemudian mereka dibebankan untuk jaga kitab ini. Jangan dirubah. Jangan diganti. Jangan dihapus. Mereka yang disuruh jaga. Berbeda dengan Al-Quran. Kita disuruh jaga nggak? Disuruh menjaga Al-Quran nggak oleh Allah? Tidak. Al-Quran langsung Allah yang jaga. Langsung Allah yang menjaganya. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Kata Allah. Ada pun kitab Taurat? Tidak. Mereka yang disuruh menjaga. Maka karena kelemahan mereka, karena kekurangan mereka, mereka tidak mampu menjaga kitab Taurat tersebut dengan sebenar-benarnya, maka terjadilah perubahan dalam kitab Taurat. Terjadilah perubahan pada kitab Injil. Ada yang Al-Quran, ada yang berubah? Tidak ada. Satu titik saja dalam Al-Quran itu berubah. Tahu anak kecil yang Al-Quran. Menunjukkan Allah betul-betul menjaga Al-Quran. Ini adalah kemuliaan daripada Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan mereka untuk menjaga kitab Taurat Allah pesan fala takhshawun nasa wakhshawni jangan takut kepada manusia takutlah kepadaku kenapa karena sebab karena takut kepada manusia menjadi sebab kalian merubah kitab Taurat tersebut takut dilecehkan takut kehilangan tahta takut kehilangan kehormatan takut kehilangan harta <clears throat> akhirnya itulah penyebab kitab Taurat dirubah ditambah dan diganti Itulah penyebab kita kitab lainnya, kitab Injil dan kitab-kitab lainnya. Karena takut kepada manusia lebih daripada takut mereka kepada Allah. Wala tasyaru bi ayati tamanan qalila. Dan jangan kalian menjual beli ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Masyaallah muslimin, di dalam ayat ini kita membahas beberapa pembahasan atau dua pembahasan. Pembahasan yang pertama yang telah kita singgung tadi pertama yaitu kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Kalau seandainya ada yang bertanya, kenapa kok kitab Taurat, kitab Injil kan kitab dari Allah juga, kenapa kok bisa berubah? Kok bisa ditambah-tambah? Kok bisa dihapus? Maka jawabannya apa? Karena kitab-kitab sebelumnya Allah tidak menjamin menjaganya. Justru Allah suruh untuk menjaganya siapa? Mereka sendiri. Berbeda dengan Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah terangkan, Inna nahnu nazzal dan dzikra wa inna lahu lahafidun. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Al-Hijr ayat yang ke-9. Ini kelebihan Allah. Yang kedua, ma'asyarul muslimin yaitu potongan terakhir ayat walaupun pernah kita menyinggungnya itu firman Allah Subhanahu wa taala wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan maka mereka adalah orang-orang yang kafir potongan ayat ini dahsyat masyarakat muslimin salah faham, salah memahami potongan terakhir dalam ayat ini menumpahkan darah telah menjadi sebab pertumpahan darah di tengah umat Islam menyebabkan seseorang menyimpang daripada ajaran Islam pertama ma'asyal muslimin kita sebutkan tadi ini ayat berbicara mengenai umat Nabi Muhammad atau ahlul kitab umat terdahulu. Apa jawabannya? Umat terdahulu mengenai ahlul kitab. Mengenai ahlul kitab. Ini ayat mengenai ahlul kitab. Maka di sini kita butuh membahas ma'asyiral muslimin. Apakah hukum-hukum yang berkaitan dengan ahlul kitab, syariat ahlul kitab juga menimpa atau sama dengan syariat kita? Apakah kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada ahli kitab juga wajib juga dibebankan buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasannya dan para ulama di dalam usul tata khilaf masyur bahtun tawil pembahasan panjang bab yang luas bab apakah syariat ahlul kitab dia juga syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun dan barang siapa yang berhukum dengan selain yang telah Allah turunkan maka mereka adalah orang-orang yang kafir Secara zahir ayat ini bercerita mengenai ahli kitab, bukan mengenai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertama. Yang kedua, masyarakat muslimin dalam pembahasan yang kita sebutkan tadi, apakah syariatnya juga sama dengan juga suatu taklif? Syariat bukan buat Nabi Muhammad, buat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya iya. Walaupun di sana ada khilaf ya, tapi yang wajib, yang kuat insya Allah Taala bahwasanya syariat umat-umat terdahulu dia adalah syariat buat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali apabila datang dalil yang mengecualikannya. Kecuali apabila datang dalil yang mengecualikannya. Makanya Allah berfirman mengenai Nabi Ibrahim, "Wa idtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tamahun." Dan ingatlah tatkala Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka Nabi Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Di antara kalimat tersebut yaitu perintah untuk berkhitan. Maka khitan tersebut dia adalah syariat Nabi Ibrahim. Lalu apakah umat Islam juga harus dikhitan? Jawabnya adalah ya. Dikhitan juga mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim dan dibenarkan di dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya yang wajib, yang wajib kita wajib bagi laki-laki dan perempuan daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti juga haji. Haji bukan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama mengajarkannya. Sebelum Nabi Muhammad lahir, orang sudah haji di Ka'bah. Karena haji tersebut adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka masyarakat muslimin bahwasanya syariat umat yang terdahulu dia adalah syariat buat umat Nabi Muhammad kecuali apabila datang dalil yang menjadikannya. Ulaika ulaika alladziina hadahumullah fabihudahu tadi. Mereka lah orang-orang yang Allah telah berikan petunjuk kepada mereka, maka dengan petunjuk mereka ikutilah kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita sepakati bahwasanya ayat ini walaupun sebab turunnya mengenai ahlul kitab maka dia juga mengenal dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali kepada makna ayat. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir suatu hal yang diakui ijma diakui oleh semua bahwasanya kafir tersebut terbagi terbagi dua ada kafir besar kufur akbar ada kafir kecil kufur besar keluar daripada Islam kafir kecil tidak keluar daripada Islam nah yang ada dalam ayat ini barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah kafir. Di sini perlu kita pelajari kafir yang mana yang dimaksud oleh ayat ini. Apakah kafir besar atau kafir kecil? Butuh kita mencari maknanya yang mana. Bagaimana keterangan Nabi, para sahabat, para tabi'in, murid-murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian, Nabi muslimin? Karena timbul kerancuan di dalam pemikiran muncul suatu generasi. Bahkan e, firqah yang pertama keluar daripada Islam ini adalah firqah yang langsung memfonis kufur yang dimaksud adalah kufur besar. Maka semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Kalau dia telah kafir, maka halal darahnya boleh dibunuh. Ini muncul dari awal. Lahir terus bergenerasi sampai zaman sekarang dilihatlah negara-negara mana negara-negara yang undang-undangnya tidak menyebutkan Al-Quran dan Sunnah walaupun negara tersebut membolehkan menjalankan syariat salat, menjalankan syariat haji, menjalankan syariat salat Jumat, menjalankan syariat puasa. Tapi kalau nama undang-undangnya tidak Al-Quran dan Sunnah, berarti kafir. Kafir berarti halal darahnya, boleh dibunuh. Inilah dia penyebab munculnya bom membabi buta di mana-mana. Inilah dia penyebab munculnya orang-orang khawarij. Kekeliruan dalam memahami ayat ini. Masyarakat Makanya kok ada orang Islam bunuh orang Islamnya? Iya, ini syubhat mereka, ini keracunan, keracunan mereka dalam berpikir. Mereka tidak mau mengambil keterangan para sahabat dan para ulama. Mereka hanya berpatokan kepada zahirnya nas zahirnya nafs. Maka ini antara ciri-ciri orang khawarij, mereka meninggalkan keterangan para ulama dan lari kepada zahirnya nafs. Zahirnya teks Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW. Kafir itu terbagi dua. Kafir itu terbagi dua. Kafir yang mana yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Menghina seorang muslim fasik, membunuhnya kafir. Apakah seorang muslim yang membunuh seorang muslim lalu dia akan dikatakan kafir keluar dari Islam? Tidak. Tidak. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Jika seandainya ada dua golongan kaum mukminin saling bunuh membunuh, damaikan. Allah katakan di sini kalau ini saling bunuh-bunuh masih disebut beriman oleh Allah. Maka kafir yang dimaksud dalam hadis sebabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Menghina seorang muslim adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Kufur yang dimaksud di sini adalah kufur kecil, bukan kufur besar. Bukan kufur besar dengan indikasi yang ada atau penguat syawahid yang ada keterangannya dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain. <clears throat> Begitu juga dengan ayat ini. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kafir yang mana dulu? Kafir yang besar atau kafir yang kecil? Terlepas daripada permasalahan menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir besar. Itu jelas, nggak ada khilafnya di sana. Tapi berhukum dengan selain hukum Allah, apakah dia kafir besar atau kafir kecil? Maka di sini mari kita kembali kepada perkataan para ulama, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat. Murid-murid Nabi di mana pendapat mereka mengenai ayat ini? <clears throat> Apa kata sahabat yang mulai Ibnu Abbas? dari Taus bin Kaisan tatkala beliau mentafsirkan ayat ini, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Kafir yang dimaksud kata beliau, "Laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaih." Bukan kafir besar sebagaimana yang dimaksud oleh mereka orang-orang Khawarij. Oleh mereka orang-orang Khawarij. Dalam tafsir Ibnu Katsir kita juga beliau menukil perkataan para ulama rahimahumullah, <clears throat> perkataan para imam Berkata Taus, "Laisa kaman kafara billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli." Kufur yang dimaksud ini bukan kufur seperti kufur kepada Allah, bukan seperti kufur kepada para malaikat, kepada kitab dan kepada para rasul, tidak. Bahasa lainnya yang dimaksud di sini adalah kufur kecil. Apa mengatakan kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran. Maksudnya bukan kufur yang tertinggi, tapi adalah kufur kecil. Maka masyarakat muslimin banyak lagi pendapat para ulama rahimahumullah bahkan e, para ulama menukil ijma, ijma'nya para ulama, para ahli tafsir, kufur yang dimaksud di sini adalah kufur kecil, bukan kufur besar. Jangan kita, oh pokoknya kafir secara lahir udah kufur besar, nggak mau lagi kepada pendapat yang lain. sabar. Kita bukan membela hawa nafsu kita, kita bukan membela pendapat kita tidak, tapi kita berusaha mencari mana pendapat yang kuat untuk kita bela. Seperti itu masyarakat muslimin. Adapun orang yang membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah dibolehkan tanpa ada syubhat itu lain lagi permasalahannya. Sekarang permasalahannya bukan membolehkan akan tetapi adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah kita terangkan panjang lebar pada pertemuan yang pernah lalu akan tetapi kembali kita mengulanginya kesalahan dalam menafsirkan ayat ini menimbulkan kerusakan yang besar di atas permukaan bumi. Inilah penyebab Kenapa kok ada orang Islam bunuh orang Islam? Ya karena dituduh kafir. Dari presidennya sampai prt nya kafir. Sampai ke prt nya dituduh kafir. Lalu gimana? Kafir halal darahnya. Lalu bom. Ini menyebab bom tersebut. Islam masyarakat muslimin bukan uh, agama yang berdiri di atas semangat saja. Tapi Islam adalah agama yang berdiri di atas ilmu, di atas ilmu, di atas keyakinan, keterangan, Kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basir. Katakanlah ini jalanku, saya mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, di atas keterangan. Bukan cuma semangat yang membangunkan. Orang kafir, mereka kafir diperangi ada caranya, ada tuntunannya, ada waktunya diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan semangat yang melahirkan tidak tanduk yang membabi buta, tidak ada ajarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan ayat yang ke-45. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan menceritakan orang-orang Yahudi menerangkan kekeliruan dan kesalahan mereka. Apa kata Allah? Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafs bin-nafs wal 'aina bil-'ain wal-anf bil-anf wal-udhun bil-udhun was-sinna bis-sinn wal-juruha qisas. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون Kita artikan secara berkata, wa kasabna dan kami telah tetapkan, telah kami wajibkan fiha di dalamnya di dalam kitab Taurat anna nafsa bin nafsi bahwasanya nyawa dibalas dengan nyawa wal aina bil aini dan mata dibalas dengan mata. Wal anf bil anf hidung dibalas dengan hidung. Wal udhun bil udhun telinga dibalas dengan telinga. Was sinna bis sinni gigi dibalas dengan gigi. Maksudnya apa? Mematahkan telinga orang, mematahkan gigi orang, balasnya sama giginya dipatahi telinganya diputusin. Wal juruha qisas dan luka dibalas dengan kisas dengan hal yang sangat Faman tasaddaqa bih, maka barang siapa yang bersodakoh dengannya. Nah, ini artinya. Tasaddaqa, sodakoh kan jelas. Terjemahan kita apa? Dan barang siapa yang melepaskan hak kisahnya itu yang dimaksud. Artian bebasnya itu dia. Barang siapa yang dia memaafkan, adalah jangan dibalas fahuwa kafaratullah maka dia adalah tebusan baginya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika umul dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang yang zalim ini artian secara Allah Subhanahu wa taala berfirman wa عَلَيْهِ Allah terangkan Taurat yang asli karena Taurat yang asli karena Taurat mereka sudah dipalsukan, dirubah-rubah. Di dalam Taurat yang asli terdapat kemimpinan dengan Al-Quran. Sama rupa seperti ini. An nafs bin nafs, bahwasanya nyawa dibalas dengan nyawa. Sama dengan Al-Quran, sama. Orang yang membunuh hukumannya apa? Dibunuh. Maka dalam Al-Quran dijelaskan dalam hadis diterangkan, maaf dalam hadis bahwasanya kalau seandainya dia membunuhnya dengan cara tertentu maka dikisos dengan cara tertentu wal bil mata dibalas dengan mata jadi kalau ada kejahatan matanya dibutai maka yang melakukan kejahatan matanya dibutai wal anfa bil anf hidung dengan hidung telinga dengan telinga gigi dengan gigi orang kalau seperti kan takut mau mukul orang matahkan gigi orang dia akan dipikir, gigi saya juga bakalan dipatahkan nantinya siapa yang mau giginya dipatahkan nggak ada maka akhirnya kejahatan berkurang. wal juruh qisas dan luka dibalas dengan hal yang sama Syekh Sa'di rahimahullah menerangkan dan kejahatan melukai dibalas dengan kejahatan luka yang sama dari sisi panjangnya luka dalamnya luka, bahkan luasnya luka tersebut dibalas dengan hal yang sama. Wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi, maka barang siapa yang bersedekah dengannya, barang siapa yang memaafkan, tidak membalas atau tidak menuntut untuk dibalas, fahuwa kafaratullah maka dia adalah kafal. Kafal artinya secara perkataan adalah tebusan. Tebusan baginya. Di sini diterjemahkan apa? Maka itu menjadi penebus dosa baginya. Iya begitu? Lihat terjemahnya, lihat terjemahan. Maka itu menjadi penebus dosa baginya. Kata-kata dosa nggak ada di sini. Yang ada kafaratun lahu, kafarat baginya. Kafarat yang mana? Nah, di sini saya menerangkan. Di Dalam kasus kita ini ada dua orang. Yang pertama yang pelaku kejahatan dan yang kedua seseorang yang memaafkan. Nah, maka barang siapa yang memaafkan, maka itu adalah tebusan baginya. Pendapat yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan sebagaimana penerjemah memilihnya, yaitu maka itu menjadi tembusan dosa baginya tembusan dosa bagi bagi orang yang memaafkan tersebut dengan dia memaafkan kesalahan orang maka Allah memaafkan dosanya itu dia makna itu dia maknanya dan ini yang dipilih oleh penerjemah makanya penerjemah masyarakat muslimin di dalam menerjemah dia harus memilih salah satu pendapat yang dia pandang kuat agar maknanya jelas tidak rancu bisa dipahami oleh orang. <clears throat> Padahal maknanya tersebut kadang bukan cuma satu yang harus dipilih, tapi kadang maknanya dua dan tiga atau lebih. Makanya rugi kalau seseorang membaca Al-Quran dari Al-Quran terjemahan. Fahuwa kafaratullah maka dia adalah kafarah baginya. Baginya di sini bisa kembali kepada kedua-duanya. Kepada yang berbuat kesalahan dan kepada yang memaafkan. Perhatikan di sini masyarakat muslimin. Bagi orang yang berbuat kesalahan, di saat dia dimaafkan, maka itu adalah tebusan atas kesalahannya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang berbuat, yang bagi orang yang memaafkan dengan dia memaafkan orang lain, maka itu adalah tebusan buat dosa-dosanya. Makanya di sini orang yang memaafkan pelaku kesalahan atau pelaku kejahatan, maka kedua-duanya mendapatkan keuntungan. Kedua-duanya mendapatkan keuntungan. Pelaku pelaku kejahatan Keuntungannya apa? Kesalahannya dimaafkan. Itu tebusan baginya. Pelaku eh, orang yang memaafkan, orang yang memaafkan dia mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyar muslimin Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-22 وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم maka hendaklah mereka memaafkan dan memberikan maaf maukah kalian diampunkan dosa-dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah mengatakan oleh umat Islam wahai hamba Allah berikan maaf buat saudaramu yang bersalah agar Allah mengampunkan dosa-dosamu. Sebagaimana kamu ingin dosamu diampunkan oleh Allah, maka mereka yang berbuat salah juga ingin dimaafkan oleh diri. Maka berikan mereka maaf, berikan mereka maaf. Dan ayat ini dalam surat An-Nur ini ayat 22 sebab nuzulnya yaitu tatkala terjadi fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau dituduh berzina. Aisyah dituduh berzina. Wahyu enggak turun. Lama wahyu nggak turun. Menerangkan kedudukan permasalahan yang sebenarnya. Makin menambah luka di dalam diri Aisyah radhiyallahu ta'ala. Beliau dituduh berzina. Dan yang lebih menyakitkan lagi. Yang menyebarkan fitnah tersebut. Di antaranya seseorang yang bernama Misbah bin Usasa Mistah bin Usasah ini adalah sepupu daripada bapaknya Aisyah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala Di antara yang menyebarkan fitnah tersebut pamannya Aisyah sendiri yang bernama Mistah. Pamannya Aisyah. Bahkan yang menambah sakit lagi para muslimin Misbah tersebut orang miskin yang hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya Aisyah. Hidupnya ditanggung oleh bapaknya Aisyah, nggak punya harta, miskin, malah menyebarkan fitnah, menghina dan menuduh Aisyah berzina. Subhanallah. Sakit hati Abu Bakar. Orang yang saya beri makan, orang yang saya beri nafkah malah menuduh menfitnah putri saya. Maka kalau Allah turunkan wahyu membela Aisyah, jelaslah bagi Abu Bakar Siddiq bahwasanya Aisyah tidak berzina radhiyallahu taala Allah. Allah bela Aisyah dari atas tujuh langit. Taulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala bahwasanya fitnah yang disebarluaskan oleh Mistah tersebut adalah tidak benar. Apa kata Abu Bakar? Wallahi saya tidak akan berikan lagi harta. Saya tidak akan tanggung lagi misbah tersebut. Saking kesalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu akan tapi Allah turunkan firman-Nya. Allah ingatkan Abu Bakar, la ya'tari ulil fadli minkum was-sa'a yu'tu ulil qurba wal masakin." Wal ya'fu wal yasfahu, berikan maaf. Berikan maaf, berikan ampun. Maukah kamu Allah ampunkan dosa-dosamu? Ma'asyar muslimin. Ayat ini ma'asyar muslimin mengguncang dada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Beliau berkata, Allah ya Rabb, ya Rabbana, inna nuhibbu an taghfir lana. Wallahi la anzi'uha minhu abada." Demi Allah, wahai Rabb kami, kami cinta untuk mengampunkan dosa-dosa kami dan demi Allah, saya tidak akan pernah mengambil nafkah tersebut darinya. Saya akan berikan selama-lamanya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Makanya ayat ini masyaallah muslimin hendaknya selalu menjadi pegangan hidup kita di saat ada saudara kita yang menyakiti kita. Maafkan dia. Maafkan dia, maafkan. Agar Allah memaafkan dosa-dosa kita. Apalagi kalau seandainya yang berbuat kesalahan tersebut adalah suami kita. Apalagi yang berbuat kesalahan tersebut adalah istri kita. Maafkan. Agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Kesalahan kita kepada Allah jauh lebih besar daripada kesalahan saudara kita kepada kita. Kenapa? Kita tidak bisa memaafkannya sementara kita berharap maaf yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum maukah kamu Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan maka masyarakat muslimin semoga di dalam kisah sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq ini menjadi pelajaran yang berharga buat kehidupan kita akhirnya masyarakat muslimin eh, saya cukupkan kajian tafsir kita sampai pada ayat ini dan sebelum saya tutup saya ingin membacakan nasihat dari seorang ulama yang bernama Ahmad ibn Harf. Ahmad ibn Harf, seorang ulama alim Rabbani rahimahullah taala, beliau berkata, "Abadtullah 50 sana, fama wajadtu halawat al-ibadah hatta taratu thalathat ashya." Beliau berkata, saya telah mengibadati Allah selama 50 tahun. 50 tahun bukan waktu yang sedikit. Saya telah mengibadati Allah selama 50 tahun. Dan saya tidak menemukan manisnya ibadah. Masyarakat muslimin, orang yang menemukan manisnya ibadah, sholatnya bukan beban tapi kenikmatan. Puasanya bukan beban tapi kenikmatan Rukuk sujudnya bukan beban tapi kenikmatan, bahkan kebutuhan. Lihat diri kita. Kalau kita masih merasakan sholat adalah beban, berat, tugas, puasa masih tugas, berat, kewajiban, maka kita belum mendapatkan manisnya ibadah. Subhanallah. Kita belum mendapatkan manisnya ibadah. Kita belum mendapatkan manisnya iman. Kalau kita masih merasakan sholat itu begitu berat, ya Allah berat sekali. Apalagi di saat capek, apalagi di saat dingin, apalagi di saat kurang sehat. Menunjukkan bahwasanya kita belum mendapatkan manisnya ibadah. Belum. Kita baru merasakan ibadah dalam beban yang Ahmad ibn Harb mengatakan, saya telah mengibadah ya Allah selama 50 tahun. Dan saya tidak mendapatkan manisnya ibadah. Hatta taraktu salasata asyia sampai saya meninggalkan tiga perkara. Sampai saya meninggalkan tiga perkara. Yang pertama, tarak ridha nas hatta qadirtu an atakallam bihaq. Saya tinggalkan ridha manusia. Saya tinggalkan kecintaan manusia. Pujian manusia sampai saya mampu mengucapkan kebenaran, berbicara dengan hak. Kadang orang di saat hendak mengamalkan sunnah Nabi, takut dia. Nanti orang ngomongnya gimana? Nanti apa kata masyarakat? Apa kata orang? Apa kata? Apa kata? Inilah bentuk daripada mencari ridha manusia. Mencari ridha manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa yang mencari ridha manusia dengan murka Allah, dengan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, maka Allah akan jadikan manusia murka kepadanya dan Allah murka padanya. Saya sengaja mengamalkan bid'ah ini agar orang senang kepada saya, agar orang baik kepada saya. Ini bentuk mencari senang manusia dengan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Lebih suka mencari senang manusia daripada senang Allah. Lebih suka menjalin hablum minan nas diutamakan daripada hablum minallah. Seperti ini masyarakat Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau وَتَرَكْتُ صُحْبَةَ الْفَاسِقِينَ حَتَّى وَجَدْتُ صُحْبَةَ الصالحين. Saya tinggalkan berteman dengan orang-orang fasik sampai saya bisa berteman dengan orang-orang saleh. Allah. Saya dalam berteman gak mau sembarangan. Saya tinggalkan berteman dengan orang-orang fasik sampai saya berteman dengan orang-orang saleh. Masya Allah, kita temukan saudara-saudara kita, Masya Allah. Kalau di saat dia berbisnis, berusaha, teman bisnisnya itu orang-orang yang gak jelas ujung kali. Tapi dia gak bisa lepas darinya, gak bisa lepas. Itulah ikatan-ikatan iblis mengikatnya. Saya tinggalkan berteman dengan orang-orang fasik sampai saya berteman dengan orang-orang yang Kemudian yang ketiga, apa kata beliau? Taraktu halawat dunia hatta wajadtu halawat akhirah. Ini yang berat. Saya tinggalkan manisnya dunia sampai saya mendapatkan manisnya akhirat. Allah Akbar. Saya tinggalkan kecintaan kepada dunia sampai saya cinta kepada akhirat sampai saya cinta kepada akhirat. Makanya salah seorang ulama ditanya oleh salah seorang raja, apa sebabnya manusia itu takut kepada kematian? Takut mati. Apa kata sang alim tersebut? Ya, bagaimana dia tidak akan takut dengan kematian? Karena dia sadar telah dia selama ini telah memakmurkan kampung dunianya dia makmurkan kampung dunianya dia makmurkan kehidupan dunianya dia bangun rumah mewah dia cari harta yang banyak sementara dia hancurkan kampung akhiratnya dia hancurkan kampung akhiratnya maka dia takut mati takut meninggalkan kampung yang makmur berpindah kepada kampung yang sengsara. Kalau dihitung-hitung masyarakat muslimin, kita semua telah meyakini insya Allah bahwasanya harta yang kita punya adalah harta yang kita infakkan. Ya apa tidak? Ya. Harta yang kita pergunakan akan hilang. Harta yang akan kekal adalah harta yang kita infakkan. Maka di sini ada dua harta. Kita punya dua harta, harta untuk dunia, harta untuk akhirat. Sekarang hitung. Bapak-bapak bisa ngitung, bisa matematika semua. Sekarang coba hitung mana yang lebih banyak kira-kira yang sudah kita kumpulkan harta dunia atau harta akhirat. Rumah saya sekian ratus juta. Sudahkah kita menginfakkan untuk rumah kita di akhirat sekian ratus juta? atau cuma uang recehan baru uang ribuan ribuan bisa buat apa bisa buat gedung Maka masyarakat harus ingat Harta yang kita punya adalah harta yang kita infakkan Harta yang di dunia Akan kita tinggalkan Nah mana yang kita telah makmurkan sekarang Bandingkan yang telah kita makmurkan buat dunia Dan yang telah makmurkan buat kamu akhirat kita Itulah sebab manusia takut kepada kematian. Dia makmurkan kehidupan dunianya dan dia sengsarakan kehidupan akhiratnya. Maka dia takut berpindah dari kampung yang makmur berpindah kepada kampung yang Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada kita. Sungguh kita tidak mampu sadar, kita tidak akan mampu beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah semata. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita hati yang selalu mengingatnya dan mengkaruniakan kepada kita ketaatan kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila ada yang benar maka dia berasal dari Allah semata.